Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd Kita merojah kembali tentang alif lam ya. Alif lam telah dijelaskan bahwasanya alif lam al muarifah ada dua macam Yang pertama apa? Alif lam lil lil ahad Al-ahad bimana al-ilm ya lil ahad alif lam lil Dan alif lam lil ada dua, ada tiga macam. Yang pertama apa? Lil ahad Bobitnya apa? Alif lam disebut dengan alif lam lil ahad Agar al, kalimat yang dimasuki oleh al sebelumnya disebutkan dalam keadaan apa? Nakirah. Contohnya apa? azuj fi zujajatini zujaja azujaja di sini disebutkan dalam keadaan beralif lam dan sebelumnya disebutkan dalam keadaan nakirah fi zujajatin. Kemudian az-zujajah. Yang kedua Hah? Lil ahad az-zihni. Bobitnya bagaimana dikatakan alif lam di situ lil ahli zihni? Mashubuha ataupun yang dimasuki oleh alif lam apa? Apa? ya mafhum atau maklum indal mukhatabin sesuatu yang dimasuki oleh al sudah difahami ya apa itu ya hakikatnya oleh al mukhatabin orang-orang yang diajak bicara contohnya apa idhuma fil ghori ya mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ketika dikatakan ataupun diturunkan ayat ini idhuma fil ghor mereka sudah faham gua mana yang dimaksud tidak lain dimaksud adalah wabah tur ya. Kemudian yang ketiga alif lam apa? lilahat al-huduri. Dobitnya apa? Ya agar isim yang dimasuki oleh al itu hadiran. Terjadi di waktu sekarang. Contohnya apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini. Hari apa yang dimaksud itu? Hari Arafah ya turunnya ayat itu di hari Arafah. Kemudian macam yang kedua dari alif lam setelah lil ahad adalah lil jins. Alif lam lil jins kita sudah sebutkan ada tiga macam. Macam yang pertama ataupun dua macam, kemudian yang keduanya dipecah. Yang pertama apa? ta'rifil mahiyah untuk memakrifahkan mahiyah hakikat sesuatu. Contohnya apa? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hay. Kami jadikan dari air ataupun dari hakikat air segala sesuatu yang hidup, bukan semua air. Ya, air tertentu. Kemudian juga contoh yang lain apa? arrojulu asbar arrojulu asbar minal mar'ah. Ya. Maksudnya apa? Jenis laki-laki itu hakikatnya lebih sabar daripada jenis wanita. Meskipun pada satuan-satuannya ada jenis wanita yang lebih sabar dari jenis laki-laki. Iya kan? Kemudian juga ahlakan nas. Apa? Ad-dinar. Manusia telah dibinasakan oleh dinar. Hakikat dinar. Bukan semua dinar. Karena apa? Karena ada dinar-dinar yang menyebabkan manusia bertambah masolehnya. Ya, ketika digunakan untuk apa? sodako. Itu hakikatnya. Tidak bisa digantikan posisinya dengan kul, nggak bisa. Semua dinar membinasakan manusia tidak, ya kan? Ataupun semua laki-laki lebih sampar daripada semua wanita, tidak kan? Ya. Nah, itu apa? Lita'rifil mahiyah. Juga contoh yang lain al-insan hayawanun nautik Manusia adalah makhluk yang berbicara. Itu pada asalnya, hakikatnya. Meskipun pada satuan-satuannya ada yang bisa berbicara, bisu kan apa nih ya. Kemudian yang kedua apa? Ya, li al istighraq. Eh, li al istighraq ini ada dua macam. Yang pertama istighraq al afrod. Ya, istighraq afrod jinsi untuk menenggelamkan meliputi satuan-satuannya ada di dalamnya. Ya. Contohnya apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Ya, maksudnya semua manusia tanpa terkecuali satu pun. Ya, yang kecil, besar, tua, muda, pria, wanita semuanya masuk itu di antara cirinya alif lam untuk li istighraqil afrod apa? Alif lamnya bisa digantikan posisinya dengan kul. Sama kalau antum bacakan innal insana dalam kalimat yang lainnya bukan ayat innal innal insana khuliqa halua ataupun khuliqal insanu dha'ifa dengan apa? Wa khuliqa kullu insanin man. sama maknanya. Wa khuliqa kullu insan. Nah itu untuk menenggelamkan satuan-satuan yang ada di dalamnya, nggak ada yang keluar. Insan semua manusia. Ya. Kemudian yang kedua dari lam istighraq adalah listighraq khasais ya jinsi. Untuk menenggelamkan bukan satuan-satuannya tapi kekhususan-kekhususannya. Ya, ataupun keistimewaan-keistimewaannya yang ada pada jenis yang ada di dalamnya. Contohnya apa? Antar rajulu misal antar rajul. Eh, antar rajul ini juga pujian itu. Engkau adalah seorang laki-laki, maksudnya seorang laki-laki yang mengumpulkan sifat-sifat rojulah. Sifat-sifat keutamaan. Kalau dikata antar rojulu ilman. Nah, engkau adalah seorang yang apa? Sempurna gitu. Ilmunya. Ya. Engkau adalah seorang yang sempurna ilmunya. Dan di situ juga sama untuk menenggelamkan. Tapi yang ditenggelamkan bukan afrod satuannya tadi sifat-sifat yang terpencar ilmu itu pada orang-orang lain. Kamu mengumpulkannya gitu. Ya semoga ini bisa difahami ya. Kemudian alif lam pada bahaya bah, bah, pada bahasanya al-himyar ataupun pada bahasanya himyar diganti dengan apa? Mim. Contohnya apa? Laisa minambir amsiyam tim safar. Ya. ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Yaitu pembahasan tentang marfuat al-asma. Babu al-marfuati al asma. Bab yang marfu' dari isim. Ya, bab yang marfu' dari isim. Al-marfu'ah itu jamak dari marfu' ya, bukan marfu'ah. Kenapa? Karena kembalinya kepada isim, isim muzakkar. Al-marfu'atu asyaratun. Isim-isim yang marfu' ada sepuluh. Wahia yang pertama al-fa'il. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh yang kedua, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini istilahnya siapa? Orang-orang Kufah. Adapun orang-orang Basrah istilahnya lebih ringkas yaitu apa? Naibul fa'il dan lebih bagus juga. Kemudian yang ketiga mubtada. Kemudian khabarnya. Mubtada dan khabarnya. Fa'il maf'ul ladzi lam yusamma fa'il mubtada khabar isim kana dan teman-temannya isim af'alul mukharabah dan teman-temannya isim huruf yang diserupakan dengan laisa ya. kemudian khabar inna dan teman-temannya kemudian khabar la allati linafil jinsi khabar la yang untuk menafikan jenis kemudian yang terakhir at-tabi' lil marfu' tabi' bagi marfu' wa huwa arba'atu asya' dan tabi' bagi yang marfu' ada empat macam na'at ataf tauki dan badal Ya, jadi marfuat ada berapa? 10. Yang pertama fa'il. Contohnya apa? Hah? Pan? Ja'a rajulun, rajulun fa'il marfu'. Ya. Kemudian yang kedua, naibul fa'il. Contohnya apa? Duriba Zaidun. Ya, Zaidun naibul fa'il. Mubtada khabar, contohnya apa? Muhammadun alimun. Kemudian isim kana, contohnya apa? Karena Muhammadun aliman. Muhammadun marfu. Sebagai isimnya karena. Kemudian isimnya af'alul muqarabah. Apa contohnya? Kada yakadu. Yakadu zaituha yudhi'u ana. Ya kadu zaituha. Zaituha isimnya yakad. Ya. Iya. Khabarnya jumlah. Yaitu apa? yudiu. Itu apa? Isimnya af'alul muqarrabah nanti akan datang rinciannya satu demi satu. Isimnya af'alul muqarrabah asa apa lagi? Asa terus kada ikhlaulaqo dan seterusnya itu marfu'. Sama amalan seperti kana merafakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Kemudian ismul huruf al-musyabbahah bilaisa. Isimnya huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Ya. Contohnya apa? Huruf yang diserupakan dengan laisa, ma, kemudian la. Ya. Contohnya apa? Eh, ma zaidun qaiman. Ma zaidun qaiman. Ma hunna ummahatihim. Ya. Jadi isimnya marfu, khabarnya mansub. Jadi khobar la atau tadi mana? Isim huruf yang diserupakan dengan laisa itu sama amalnya dengan dengan apa? Dengan kana merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ya. Kemudian ya musyabah bilaisa ya sama dengan amalnya dengan laisa. Merofakkan isim dan merofakkan khobar merafakan isim dan memasukkan khobar. Wa khobaru inna wa khawatiha juga isim yang marfu berikutnya adalah khobarnya inna dan teman-temannya. Kemudian khobarnya la alati linafil jins. Khobarnya la yang fungsinya menafikan jenis. La ilaha illallah. Kalau situ khobarnya mahduf ya. ya Maujudun. Ataupun hakun yang lebih tepat ya. La ilaha hakun la taliba ilmin mamqutun ya, khabarnya marfu' wa tabi'u lil marfu' wa huwa arba'atu asya' kemudian tabi' bagi yang marfu' juga marfu' ya. di sini al musannif merajihkan bahwasanya yang merafa'kan tabi' adalah tabaiyah sebagian mengatakan bahwasanya yang merofakkan tabi' adalah apa yang merofakkan matbu' Insya Allah nanti pada tempatnya. Wa tabi' lil marfu' wa huwa arba'atu asya. Tabi bagi yang marfu' ada empat macam, na'at, ataf, tauki dan badal. Ya, akan datang nanti penjelasannya satu demi satu. Ya. Coba dihitung lagi. Yang pertama apa? Fa'il. Yang kedua maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Yang ketiga mubtada dipisah atau jadikan satu mubtada khabaruh bisa ya berarti berapa tuh empat ya kemudian isim kana isim af'alul mukarobah, isim huruf yang diserupakan dengan laisa khobarnya inna khobarnya la linafil jins kemudian tabi mas 10 ya. sekarang kita ambil ya satu pembahasan yaitu tentang fa'il. Al-fa'ilu huwa ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luh. Aw ma huwa fi ta'wil al-fi'li. Wa huwa ala qismain zahirin wa mudmarin. Fadh-dhahiru nahu qala Allah qala rajulani wa ja'a al-mu'adhdhirun yawma yaqumu nasu wa yawma idhin yafrahu muminun qala abuhum. Ya. Fa'il fa'il adalah isim yang marfu' ya, isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya ataupun apa yang dia pada takwilan fi'il ya, dan dia ataupun sebelum masuk ke rinciannya ucapan beliau ketika mendefinisikan tentang fa'il fa'il adalah isim di sini masuk di dalamnya isim yang sorih. Contohnya apa? Qawama Muhammadun. Juga masuk isim yang berupa apa? darmu awal Contohnya apa? Awalam yakfihim anna anzalna. Takdirnya apa? Awalam yakfihim inzaluna. Ya. Jadi masuk ke dalam isim yaitu isim sorih ataupun yang awal bis soreh yang ditakwil dengan isim soreh. Ya. Kemudian yang kedua yang marfu. Ya, yang marfu ini ada kalanya lafzon, ada kalanya apa? Takdiron, ada kalanya apa? Mahalan. Apa contoh fa'il yang marfu lafzon? Ya ja'a rajulun, itu marfu lafadznya. Yang takdiron apa contohnya ja'a alfata, ya kan? takdiran. Yang mahalan contohnya apa? Ja'a hadza ar-rajul hadza. Isim isyarah ya mabni ala sukun. Fi mahalli apa? Raf'in fa'il. Jadi marfu ada kalanya lafzon, ada kalanya takdiran, ada kalanya apa? mahalan. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya fa'il adalah isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fi'il. Ini syarat yang wajib. Harus disebutkan sebelumnya. Apakah fi'ilnya? Contohnya apa? Contohnya ja'a julun. Enggak boleh fi'ilnya diakhirkan. Rajulun ja'a ataupun Muhammadun ja'a. Kalau seperti ini ya. bukan apa? fa'il Muhammadun kharaja bukan fa'il. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir di situ. Ya. Aw ma huwa fi ta'wilil fi'li ataupun didahului oleh apa yang dia pada takwilan isim fi, pada takwilan apa? Fi'il. Contohnya apa? Isim fa'il, sifat musyabbaha ataupun juga isim fi'il juga bisa. Ya. Seperti hayhat al-aqiqu itu didahului oleh pada apa yang dia pada takwilan fi'il dia hayhat isi apa isi fi'il madhi maknanya ba'uda maka al-aqiqu dia rob sebagai apa fa'il hmm. jadi yang merofakkan apa fa'il bukan hanya fi'il juga isim fa'il sifat musyabbah dan yang lainnya banyak Wahwa ala kisma ini dan dia fa'il ada dua macam. Yang pertama fa'il yang zahir, yang kedua dhamir. Fadzahir maka contoh fa'il yang zahir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah, qala Allah. Coba di Arab. Ya, qala fil madhi mabni ala fath. Allahu Abdul Jalalah fa'il marfu' alamat rafi' ad-dhamma adh-dhahir ala akhirih. Qala rajulani قال في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب رجلان فاعل المرفوع على رفعه الألف نيابة لأنه مثنى وجاء المعذرون المعذرون فاعل مرفوع على رفعه الواو نيابة لأنه جمع مذكر سالم يوم يقوم الناس nas juga muda ini yauma dan dia mudhaf jumlah istilahnya adalah mudhaf ilaih pada mahalnya jar <clears throat> wa yauma idzin yafrahul mu'minun di sini mana syahidnya al mu'minun fa'il marfu' wa alamat rafi al waw niyaba an dhamma annahu jamu' mutakallim salim qala abuhum abuhum fa'il marfu' alamat rafi al waw niyaba an dhamma annahu ya minal asma asita. Ya. Di sini al-fa'il yang disebutkan oleh al musanif adalah maknanya menurut istilah. Adapun maknanya fa'il menurut lughah apa? Orang yang mengadakan perbuatan ataupun man aujada al-fi'il. Itu secara bahasa. Dan secara istilah ini lebih khusus. ya penyandaran fiil kepada fa'il itu ada kalanya penyandarannya dengan sifat terjadinya fiil tersebut darinya contohnya koma amr di sini al qiyam ya terjadi dari siapa dari amr itu penyandaran apa fiil kepada fa'il ada kalanya di atas sisi terjadinya perbuatan tersebut darinya Contohnya apa? koma amrun, kharaja Muhammadun. Ada kalanya sifat penyandaran fi'il kepada fa'il sifatnya terjadinya perbuatan tersebut padanya. Ya, bukan darinya. Contohnya mata Zaidun. Ya, Zaid mati. Ya. Di sini disandarkan al-maut kepada Zaid. Ya. Bukan terjadi dari Zaid. Ya. Kemudian wal mudmaruna hu qaulika darabtu darabna. Contoh fa'il yang bomir adalah ungkapanmu darabtu dan darabna. Ya Rabbnya insyaallah wadih. Ila akhirih sampai akhirnya. Kama taqaddama fi faslil mudmar sebagaimana ini telah lewat pada fasal mudmar. Nah, wallazi fi ta'wilil fi'li nahu aqaimun az-zaidani wa qawlihi ta'ala mukhtalifun alwanuh. Ya telah disebutkan di atas tentang definisi dari apa? Fa'il yaitu fa'il adalah isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya contohnya tadi qala Allahu qala rajulani darabtu darabna ataupun isim marfu yang disebutkan sebelumnya apa yang dia pada takwilan fi'il bukan fi'il tapi dia pada takwilan apa? fi'il. Ya ini contohnya. Walladzi fi ta'wilil fi'li nahu adapun sesuatu yang mendahului fa'il yang berupa ta'wilil fi'il apa yang dia pada ta'wilan fi'il adalah aqaimun az-zaidani i'rabnya ya, bagaimana hamzah hamzah itu istifham qaimun mub mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih az-zaidani fa'il marfu' alamat rafi al-alif niyabah 'an ad-dhamma li'annahu musanna ya ada syaratnya untuk kita bisa menjadikan isim fa'il yang nakiro ini sebagai mubtada yaitu syaratnya diantaranya didahului oleh istifham ataupun nafi boleh ya. dan di sana ada sebagian ahli nahu yang tidak mempersyaratkan agar didahului oleh nafi ataupun istifham wa qawlihi ta'ala contoh dari firman Allah ta'ala mukhtalifun alwanuhu ya mukhtalifun alwanu atau tadi i'rabnya belum selesai az-zaidani fa'il ya sadda masadda al khabar fa'il yang menduduki ataupun menempati posisinya khabar ya, jadi qaim itu sudah tercukupi dengan fa'ilnya sudah tidak perlu lagi kepada apa khabarnya wa qawlihi ta'ala mukhtalifun alwanu ya mukhtalifun wanu mukhtalif adalah isim fa'il dari ikhtalafa yakhtalifu mukhtalif yang beragam warnanya alwanu sebagai apa ya Robnya. fa'il dari mukhtalif dan mukhtalif isim isim fa'il walil fa'il ahkamun dan bagi fa'il itu ada hukum-hukum bagi fa'il ada hukum-hukum di antaranya annahu la yajuzu hazfuhu li'annahu umdah itu bahwasanya fa'il tidak boleh dibuang karena dia merupakan asas ya dasar dalam satu jumlah kemudian fa'in zahara fil lafzi apabila failnya tampak contohnya qama zaidun wa zaidani wa zaidani qama fazak maka itulah ya fa'il wa illa kalau tidak tampak tidak kelihatan fahuwa bamirun mustatir maka mesti dia berupa bamir mustatir nahu zaidun qama zaidun qama di sini qama mana failnya tidak tampak kan berarti apa bomir mustatir pada koma takdirnya apa huwa kembali kepada zaid ya. koma zaidun jelas ya robnya. wa zaidani koma bagaimana ya robnya? az zaidani koma Hah? Zaidan mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi niyabah li'annahu musanna. Kemudian koma. fi'lun wa fa'il. koma fi'lun madin mabni ala fath. Kemudian al alif dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin dan jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar. Ya. Kemudian Zaidun koma juga sama. Jumlah fi'liyah koma fi mahalli rafin khabar. Lagi Zaid. Nah, itu diantara hukum dari fa'il. Yaitu apa? Tidak boleh dibuang apa? Tidak dibuang dia. Tidak boleh dibuang. Berbeda dengan maful, terkadang dibuang. Ya. Wa minha annahu la yajuzu taqdimuhu 'ala al-fi'li. Di antara hukum yang lain bagi fa'il adalah bahwasanya fa'il tidak boleh ya, didahulukan dari fi'ilnya. Kharaja Zaidun, tidak boleh dibalik. Zaidun kharaja, kemudian kita jadikan apa? Zaidun sebagai fa'il, nggak boleh fa'in wujida ma zahiruhu annahu fa'il muqaddam wajaba takdirul fa'il bamiran mustatir apabila didapati apa yang tampaknya seperti fa'il yang didahulukan maka wajib untuk menakdirkan fa'il berupa bamir mustatir ya, seperti apa contohnya zaidun qama ya. wa yakunul muqaddam imma mubtada dan jadilah yang muqaddam itu i'rabnya ada kalanya sebagai mubtada contohnya zaidun qoma di sini zaid ya akhirnya seperti fa'il ya bukan kenapa karena dia didahulukan harus yang namanya fa'il diakhirkan dari fi'il maka bagaimana ya yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah menakdirkan apa fa'il berupa bomir mustatir kemudian isimnya tadi yang mendahului dijadikan sebagai mubtada wa imma fa'ilan li fi'lin wa imma fa'ilan li fi'lin mahdzuf ataupun dijadikan sesuatu yang mendahului tadi sebagai fa'il bagi fi'il yang mahdzuf bagi fi'il yang mahdzuf contohnya wa in ahadun minal musyrikin astajarak ya. di sini mana yang zahirnya seperti fa'il ahadun tapi dia bukan fa'il kenapa karena mendahului fi'ilnya maka harus ditakdirkan pada istajara pamir mustatir huwa kembali kepada ahadun. Terus bagaimana ahadunnya i'rabnya apa? I'rabnya dia sebagai fa'il bagi fi'il yang mahdhuf bukan dari istajaraka. Takdirnya apa? Wa ini istajaraka ahadun gitu. Ya karena tidak bisa masuk in kecuali pada jumlah fi'liyah. Hmm di anna ada tasyarat la tadkhul alal mubtada karena ada tuh syarat in di sini tidak bisa masuk kepada mubtada. Jadi antum tidak boleh mengi'rab ahadun sebagai mubtada. Kenapa? Karena ada tuh syarat tidak bisa masuk kepada apa? Mubtada. Terus bagaimana i'rabnya? Ya dia dijadikan sebagai fa'il dari fi'il mahdhuf. Apa takdirnya dilihat sebelumnya ataupun setelahnya? Istajaroka oh, berarti fi'ilnya istajaroka. Wain istajaraka ahadun. Hmm. Wa minha anna fi'lahu yuhad ma tathniyatihi wa jam'ihi. Ya, sudah habis waktunya. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan? Hah? Wa amal mudhaf? Mana? Ya, yang terakhir itu ya kemarin itu tingkatan isi ma'rifah yang keenam ya. Yaitu yang dibawahkan kepada salah satu dari lima isi ma'rifah. Adapun yang dibawahkan kepada salah satu dari isi ma'rifah contohnya adalah contohnya adalah ulami, ulamik, ulami, ulami Zaidin, ulami hadza, ulami ladzi qama Apa isyalnya di mana? Hah? nahu itu sebagai khobar dari al-mudhaf. Adapun yang didhafahkan ataupun isim nakirah yang didhafahkan kepada salah satu dari isim yang ma'rifah contohnya adalah hulami. Dan dia juga sama maksudnya ma'rifah dan dia pada tingkatan sesuai dengan apa yang dia didhafahkan padanya kecuali ketika yang didhafahkan kepada apa? Bomir maka turun derajatnya setingkat dengan alam. Mana yang lain? apa mata ayat ya jadi kalau antum misalkan definisikan fa'il dengan pelaku perbuatan terus bagaimana dengan mata zaidun ya zaidun melakukan kematian enggak ya. kan tidak ya berarti ini masuknya kepada tadi penyandaran fil kepada fa'il yang sifatnya al-qaim bih bahwasanya perbuatan tersebut terjadi pada Zaid kalau yang sifatnya al wuku minhu, al wuku minhu perbuatan tersebut berasal darinya contohnya tadi qoma zaidun. Ya. Ya, penyandarannya kalau boroba zaidun berarti apa itu? Al-qaim bihi atau al wuku minhu. al wuku minhu ya. Kalau al-qaim bih ya dianya nggak bisa apa-apa gitu nggak ada ikhtiar. Kalau yang al wuku minhu ada ikhtiar dia. Ya kharaja Muhammadun. Berarti waqa'a al-khuruj min Muhammad dia ada ikhtiar. Kalau tadi kematian enggak ada ikhtiar kan dia. Berarti dinamakan al-qaim bih. Ya halaka Muhammadun misalkan juga sama. Ya. Penyandarannya sifatnya al-qiyamu bih ataupun al-qaim bih. Tidak ada ikhtiar dari dia. Lebih umum ya kalau diterjemahkan pelaku perbuatan nanti nggak pas pada contoh tadi. Mata Muhammadun. Kecuali kota lah Muhammadun nafsah. Muhammad bunuh diri kan. Hmm. Ada ikhtiar. Ya cukup sampai di sini. Allah alam subhanallah bihamdik. Syarul la Assalamualaikum.